ke langit wasifatul wasifatul Isra'i wal Mi'raji adapun sifat keterangan tentang Al-Isra dan Al-Mi'raj, peristiwa Al-Isra dan peristiwa Al-Mi'raj ja'at fil Qur'anil Karim. Telah datang berita di dalam Al-Qur'an yang mulia wajahat fi sahih sunnatil mutahharati dan terdapat pula dalam kitab Sahih Sunnah ah, di dalam riwayat-riwayat yang sahihah dalam sunnah Nabi Al-Mutahharah yang suci. Wadhalika yaitu di mana dikatakan أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan fil hujri data lailatin beliau sedang berada di Hijr Ismail Hijr Ismail itu bagian Ka'bah yang tidak masuk dalam tembok Ka'bah. Sekarang itu dibikin tembok yang separuh badan menitari Ka'bah. Itu Hijir Ismail. Bukan menitari Ka'bah, ini di bagian salah satu sisi Ka'bah. Nabi sedang berada di Hijr Ismail. Lata Lailatin di suatu malam. Batatul malaikatu, maka para malaik, eh, malaikat datang mendatangi beliau. Wasyakot sodrahu, min sakratihi ila surratihi dan malaikat itu syakot membelah sodrohu dadanya dada nabi dibelah min sakratihi dari bagian ulu hati sampai ila surratihi sampai ke pusar beliau. Wastakhraju qalbahu. Para malaikat yang mengoperasi beliau itu mengeluarkan hati beliau, jantung beliau. Wahashuhu dan jantung beliau itu ditapuri oleh hikmatan wa imanan oleh hikmah oleh ilmu dan oleh iman ini berarti peristiwa syekh yang kedua peristiwa Syekh sadri yaitu pembelahan dada Nabi yang kedua yang pertama terjadi ketika beliau berusia enam tahun peristiwanya terjadi di kampung Bani Sa'ad beliau sedang menggembala kambing kemudian didatangi oleh malaikat dan didudukkan di satu batu terus dibelah dadanya dan dicuci jantungnya dan hatinya dengan air zam-zam ini Syekh Kesodri peristiwa pembelahan dada beliau pada pertama kali Setelah itu peristiwa yang kedua ini yaitu ketika beliau mau berangkat Isra Mi'raj dilakukan pembelahan dada yang kedua dan yang kedua ini terjadi di Hijir Ismail di, di samping Ka'bah dalam peristiwa kedua ini disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa jantung dan dan hati Nabi dikeluarkan terus ditaburi dengan hikmah yaitu ilmu dan iman. Tuma usriya bihi halal buraqi Kemudian beliau diperjalankan di malam hari Isra itu adalah perjalanan di malam hari itu Isra Mi'raj itu naik ke langit Kemudian beliau diperjalankan di malam hari alal buro menunggangi al burok al burok itu dabatun adalah hewan tunggangan tadau hafiroha inda muntaha torfiha yang uh, yang dikatakan hafiroha eh, itu artinya ialah eh, apa itu rambut yang di bagian kepalanya itu yang biasa dipegangi kalau orang menunggangi kuda itu itu rambutnya itu terus begitu menjurai hingga muntah torsiha sampai ke bagian ujung belakang rambutnya itu. Jadi bisa dipegangi oleh orang yang menunggang kuda tersebut ila baitil maqdisi diisrohkan, beliau diperjalankan di malam hari ke Baitul Maqdis yang ada di di Palestina dari Mekah ke Palestina di Baitul Maqdis atau terkenal dengan Masjidil Aqsa Al-Aqsa ialah sesuatu yang jauh itu Aqsa Masjidil Aqsa dinamakan Al-Aqsa karena memang tempatnya di wilayah timur jauh di Syam yang sering dinamakan Palestina, Palestina Walamma wasala Baital Maqdisi maka ketika beliau telah sampai di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa Allah lahu rusulahu wa anbiya'ahu Allah kumpulkan untuk rasulnya ini para rasul-rasul sebelum beliau utusan Allah sebelum beliau dan para nabi-nabi sebelum beliau yang telah wafat. Dikumpulkan semua oleh Allah untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Palestina. Fasallabihim imaman Dan Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama mereka bersama para nabi dan para rasul itu uh, sebagai imam. Wa kaifiyatu dzalika min umuril ghaibi dan bagaimana caranya beliau sholat itu adalah perkara gaib alat alat yang bagi su'alu an yang tidak semestinya untuk dipertanyakan tentang caranya beliau sholat sebab belum diajarkan sholat tidak ada keperluan untuk kita tanyakan bagaimana cara sholatnya Nabi. Dan memang tidak sepantasnya untuk ditanyakan. Karena memang kita tahu bagaimana caranya beliau sholat di Baitul Maqdis sebelum adanya perintah sholat, sebelum diajarkan sholat. Itu tidak berguna, kita tidak tahu juga tidak rugi. Masalahnya yang kita perlukan ialah cara beliau sholat setelah diutus atau setelah diperintah oleh Allah untuk sholat. Nah itu yang perlu kita tahu. Supaya kita bisa menirunya atau meneladani beliau. Adalah tuntunan bagi seorang muslim untuk menyelamatkan dirinya dari kebingungan dan kesesatan ialah kalau dia itu tidak perlu tanya apa-apa yang dia tidak ada guna padanya. Wa ummatul islami ummatun tu'minu bil ghaibi. Dan umat Islam itu adalah umat yang beriman kepada perkara gaib Perkara gaib itu perkara yang tidak bisa dicapai oleh akal. Tidak bisa dicapai oleh panca indera. Tetapi karena diberitakan oleh Allah dan Rasulnya maka umat Islam percaya bahwa itu pasti terjadi. bihim haqiqatan maka Rasulullah sholat memimpin para nabi dan para rasul itu dengan sholat yang hakiki yang benar-benar sholat bukan maknawi sebab kalau diberitakan suatu berita maka hukum asalnya ialah hakiki kecuali kalau itu perkara yang diterangkan bukan hakiki. Kalau umpamanya diterangkan itu kiasan saja, maka baru kita meyakini itu kiasan bila ada keterangan menunjukkan kepada pengertian demikian. Kalau tidak ada keterangan, maka Berita itu kita pahami seperti ada, seperti apa yang ada. Kalau diberitakan sholat ya sholat beneran. Liyabhara fadlun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala jami'il rusuli wal anbiya. Nabi memimpin sholat para nabi dan para rasul itu sengaja Allah jadikan demikian lihat haro untuk supaya tampak keutamaan Nabi atas segenap Rasul dan segenap Nabi. Waharaja ila samai fil mirqati dan beliau naik ke langit fil mirqah pakai tangga Allati ya'riju fihal dia yang para nabi telah naik padanya. Wal hadithu ma'lumun wa mashhurun. Dan hadis tentang ini telah diketahui dan masyhur yaitu tentunya hadis-hadis yang sahih. Wadhalika anna Jibril kana yurafiquhu. Dan dalam hadis itu diberitakan bahwa malaikat Jibril menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma wasala ila sama'id dunya maka ketika keduanya yaitu Jibril dan Muhammad Salawatullah wassalamu alaihi alaihima Ketika keduanya sampai di langit dunia Istaktaha Jibrilu Jibril minta dibukakan pintu mimma yadullu ala anna samawati mahrusatan ini menunjukkan bahwa langit yang tujuh masing-masingnya itu mahrusatan dijaga oleh malaikat yang ditugaskan untuk itu wa annalaha abwaban dan di sini juga memberitakan bahwa langit itu ada pintu-pintu untuk masuk padanya وأنها مملوءة من خلق الله وملا من خلق الله من kiram wa ghairihim dan eh, langit itu mamluatan telah dipenuhi oleh makhluk Allah baik makhluk dari kalangan malaikat yang mulia maupun dari selain malaikat memaja memanja mimman di syariat Islam islami yang telah dibawakan penyebutannya tentang adanya penduduk langit itu di dalam syariah islamia Falam mastaftahas sama eh, falam mastaftahas sama dunya maka ketika Jibril minta dibukakan pintu langit dunia Wasu'ila man ma'aka Wasa'ala man ma'aka Dan malaikat penjaga pintu langit dunia tanya Kamu Jibril datang bersama siapa engkau? Kala Muhammad Jibril menyatakan saya datang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka para penjaga pintu langit dunia itu menanyakan lebih lanjut. Waqat uhiya ilaih apakah memang diperintahkan kepadanya untuk berangkat ke langit? Qala na'am. Jibril menyatakan ya. Allah perintahkan. Qalu marhaban bin Nabi Saleh. Maka para malaikat itu menyatakan sambutan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan selamat datang Nabi yang soleh. وهكذا كان رقيمها من سماء إلى سماء وهكذا كان رقيهما رقيهما min samain ila samain demikianlah naiknya kedua beliau Jibril dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam naik dari langit ke langit terus ke atas wa yusallimu ala man fi ala man fiha min ar-rusuli wal anbiya'i dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada segenap penduduk langit dari para rasul dan para nabi. hatta intaha ila sama sama'i biati sampai akhirnya Nabi telah mencapai telah berakhir perjalanannya perjalanannya ke langit ketujuh wa furidat alaihi salawatu fitil kalailati khamsina salatan dan difardukan kepada Nabi pada malam itu sholat 50 kali waktu Famarra ala Musa alaihissalam Nabi lewat di hadapan Nabi Musa setelah pulang dari uh, menghadap Allah itu wa qala lahu madza furidu alaika rabbuka ya Muhammad Musa menanyakan, Hei Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu atas engkau? Kala khamsina salatan. Nabi kita menjawab 50 kali dalam sehari semalam salat. Kala inna ummataka la tastati'u dzalika irji ila rabbika fas'alhu takhfifa kata Musa alaihissalam sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menjalankan kewajiban 50 kali sholat sehari semalam maka Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dan mintalah kepada Tuhanmu at-takfir keringanan. Waraja An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Rabbi Akhirnya Nabi kembali kepada Tuhannya Fasa'alahu takfifa Nabi meminta kepada Tuhannya keringanan arba'an wa asran Nabi akhirnya men, eh, ah, akhirnya Allah menggugurkan kewajiban itu 10 waktu menjadi berapa? 40 waktu. Bahkan jil baina Musa wa baina Rabbi. Terus menerus Nabi Muhammad bolak-balik antara Nabi Musa dengan Tuhannya. Terus untuk minta keringanan kewajiban sholat lima waktu apa waktu wa asron asron dan setiap kembali Nabi mendapatkan keringanan dari Allah 10 rokaat 10 ah, ah, kali 10 kali terus turun 10 10 10 jadi dari 50 turun 40, dari 40 turun 30, dari 30 turun 20, dari 20 turun 10. Ini bolak-balik terus. Bahkan ayat baina uh, dikatakan hatta istakarat khamsa salawatin. Sampai akhirnya telah tetap menjadi lima waktu saja dalam sehari semalam kewajiban sholat. Faqala Allah tabaraka ta'ala Maka Allah berfirman Allah yang tabarak yang maha mulia wa ta'ala dan maha tinggi berfirman Amdaitu faridati Wa khaffaktu an ibadi Aku telah tetapkan tentang kewajibanku kewajiban yang aku bebankan kepada hambaku wa khaffaftu an ibadi dan aku ringankan kewajiban itu terhadap hamba-hambaku maka kata Allah hunna khamsun wa hunna khamsun maka yang aku wajibkan 50 eh, hunna khamsun yang aku wajibkan sholat itu adalah lima waktu tetapi nilainya wahunna khamsun tetapi nilainya 50 waktu sama dianggap sama dengan mengerjakan 50 waktu padahal kewajibannya lima waktu la yubaddilul qaul la yubaddalul qaulul qaulu ladayya dan tidak akan dirubah omongan yang telah ada pada kami yaitu ketetapan kewajiban atas umat Muhammad SAW mengerjakan 50 waktu dalam sehari semalam. Terus karena ketetapan ini dimintai oleh Nabi Muhammad SAW untuk diringankan, akhirnya diringankan tetap eh, terus sampai tinggal lima waktu dalam sehari semalam. Tetapi ketetapan Allah yang semula 50 waktu itu tidak berubah walaupun dikerjakan hanya lima waktu namun nilainya di sisi Allah tetap orang itu bila mengerjakan lima waktu sholat dalam sehari semalam itu nilainya sama dengan mengerjakan lima puluh waktu dalam sehari semalam Masya Allah kalau puluh waktu dalam sehari semalam Padahal sehari semalam lamanya 24 jam ya. Berarti setengah jam kurang, setiap setengah jam kurang sholat. Itu kalau 50 waktu. Nabi Musa mengatakan umatmu tidak akan mampu, hai Muhammad yang demikian itu terus diringankan diringankan diringankan sampai tinggal lima waktu dalam sehari semalam nah, tetapi karena Allah sudah menetapkan 50 waktu meskipun diringankan menjadi lima waktu nilainya sama dengan mengerjakan 50 waktu sholat khamsun fil adadi wa khamsuna fil ajri jumlahnya memang lima waktu dalam sehari semalam fil adadi dalam hitungan wa khamsuna fil ajri tetapi nilai pahalanya sama dengan mengerjakan lima puluh waktu sholat Lian Allah kal, karena Allah berfirman Man jaa bil hasanati falahu asyru amtaliha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka baginya sepuluh kali lipat minimal pahala satu kebaikan itu. Jadi kalau lima waktu sepuluh kali lipatnya berarti lima puluh waktu. Ini di dalam surat Al-An'am ayat ke 160 wa asbaha fi makkata baina dhahranihim dan Nabi tetap tinggal di Mekah eh, wa asbaha fi makkata baina dhahranihim dan Nabi di waktu pagi sudah sampai di Mekah berangkatnya malam ke, ke Palestina ke Baitul Maqdis kemudian dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke Sidrotil Muntaha langit ketujuh kemudian terjadi peristiwa bolak-balik antara Nabi Musa dengan Allah sampai lima kali peristiwa bolak-balik kemudian berkeliling ke surga, ke neraka eh? kemudian pulang ke Mekah di pagi hari semua itu ditempuh dalam waktu hanya beberapa jam. Ya. Di pagi hari beliau sudah ada di Mekah baina Bahranihim Tinggal di di kalangan mereka penduduk Mekah. Wa al khabaru dan telah berita. Nah, mulai muncul berita di kalangan mereka. Wa akhbarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu kepada penduduk Mekah bahwa beliau telah berisra mi'raj. Fakat dapat hul rotul kafirah maka berita dari Nabi ini didustakan oleh kebanyakan orang. Al-kasratul kathirah. Orang banyak yang banyak. Ya mayoritas hampir mutlak mendustakan berita Nabi. Hatta atau ila Abi Bakrin sampai akhirnya penduduk Mekah mendatangi Abu Bakar As-Siddiq waqalu lahu dan mereka penduduk Mekah mengatakan kepada Abu Abu Bakar As-Siddiq saddiquhu apakah engkau wahai Abu Bakar membenarkan berita dia yakni berita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah berisra mi'raj tadi malam Kala Abu Bakar menjawab, "Kaifa la usaddiquhu?" Bagaimana mungkin saya tidak membenarkannya? Wa khabaru sama'i ya'tihi sabahan wa masa'an. Sedangkan berita dari langit datang kepada beliau sobahan di waktu pagi, wa masa'an dan di waktu sore. Maka kalau aku membenarkan telah datang kepada beliau berita dari langit di waktu pagi dan petang, lebih-lebih lagi aku memberitakan kepada eh, lebih-lebih uh, lagi aku akan membenarkan berita beliau bahwa beliau berisra ke langit di malam hari sepanjang malam pulang subuh Sementara aku sudah membenarkan beliau itu mendapat berita dalam tempo beberapa detik dari langit. Masa aku tidak membenarkan beliau berangkat Isra Mi'raj uh, di malam hari dan pulang pagi hari. Fasumia Abu Bakrin Abu Siddiq maka dengan sebab itu dinamakanlah Abu Bakar dengan As-Siddiq ulang lam yatalaqdam karena Abu Bakar lam yatalaqdam sama sekali eh, tidak yatalaqdam tidak ragu-ragu dalam membenarkan berita beliau tidak maju mundur walam yatawakaf dan tidak berhenti untuk membenarkannya langsung kontan berita sampai pada beliau langsung beliau membenarkannya tidak lagi nunggu-nunggu tidak lagi mikir-mikir ya sehingga beliau menyatakan kalau ini benar berita dari Muhammad maka aku percaya begitu walam yakul illa bil haqqi wal hikmati dan Abu Bakar memang tidak berkata kecuali dengan benar dan dengan hikmah Begitu kedudukan Abu Bakar As-Siddiq ketika orang ramai-ramai mendustakan beliau, mendustakan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar justru membenarkan beliau. Ketika orang kebingungan apakah membenarkan atau tidak, Abu Bakar Siddiq mempelopori eh, dengan mantap membenarkannya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di atas itu wa fi Makkah talata sini Beliau sholat di Mekah setelah adanya Isra Mi'raj itu sempat mengerjakan sholat di Mekah selama tiga tahun. Karena memang peristiwa Isra Mi'raj terjadi tiga tahun menjelang hijrah. Kita lihat footnote-nya dari Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah ثم بعد العشر التي كانت خاصة بدعوة التوحيد ومحاربة الشرك بالله Azza wa Jalla kemudian setelah 10 tahun beliau mengkhususkan untuk mendakwah untuk menyeru orang kepada tauhid dan memerangi syirik wa huwa alaihi min ibadatil asnami walaukan, yaitu keadaan yang beliau uh, yang mereka kaum musyrikin berada di atasnya sebelum diutus Nabi yaitu di atas syirik dengan bentuk penyembahan kepada al-asnam wal autan patung-patung dan berhala-berhala jalasan Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam salasa ba'daha Nabi setelah 10 tahun berdakwah kepada tauhid dan memerangi syirik, beliau mulai setelah Isra Mi'raj itu selama tiga tahun Yusolli di Makkah beliau sholat lima waktu di Mekah Ba'dahan bayyana lahu Jibrilu Mawaqita sholati setelah diterangkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu-waktu sholat. Kamata bata fil hadithi anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah dipastikan riwayatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi subuh beliau nyampe dari Isra Meraj nyampe di Mekah kembali kemudian uh, duhur menjelang duhur malaikat Jibril sudah datang lagi kepada beliau di hari itu juga mengajak beliau untuk sholat duhur Begitu masuk waktu duhur, Jibril menyatakan ini waktu duhur. Terus Jibril memimpin sholat, memimpin Nabi mengajari cara sholat, empat rokaat. Nah, ya. kemudian Jibril naik lagi ke langit, menjelang asar, Jibril datang lagi, mengajak beliau untuk sholat asar, empat rokaat. Kemudian setelah itu Jibril naik lagi ke langit Menjelang maghrib Jibril mengajak beliau untuk sholat maghrib Tiga rakaat Kemudian Jibril naik lagi ke langit Kemudian menjelang isya Jibril mengajak Nabi untuk sholat isya Empat rakaat kemudian naik lagi ke langit setelah itu menjelang subuh Jibril datang lagi mengajak Nabi untuk sholat subuh dua rakaat begitu Rasulullah diajari oleh Jibril cara sholat lima waktu dan waktu-waktu sholat Dikatakan di biannahu salabihi Jibrilu bahwa Nabi Muhammad SAW sholat bersama Jibril di awal waktu di awal waktu wa akhir waktu sampai di akhir waktu ma'adal maghribah selain sholat maghrib wa qala lahu sholatu baina hadainil waktaini dan uh, Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa sholat itu ialah di antara dua waktu ini, yaitu waktu maghrib dan isya. Satu persatu waktu sholat itu diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW terus berjalan sampai tiga tahun. Nah, Jadi setelah mengajarkan tauhid selama 10 tahun, beliau mulai mengajarkan sholat selama tiga tahun di Mekah. wa ba'daha umira bil hijrati ilal madinati kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah lengkap selama tiga tahun sholat di Mekah mengajarkan sholat membimbing umatnya untuk sholat lima waktu setelah itu mulailah beliau diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Al-Madinah Diterangkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizahullah Wa ba'da Mudati muddati kata asyara sanatan Dan setelah beliau menyempurnakan masa dakwah kepada tauhid kemudian kepada sholat selama 13 tahun Umirun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi diperintahkan bil hijrati untuk hijrah. Hijrah itu makna asalnya yaitu berpindah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Nabi diperintah untuk hijrah fahajara ilal madinati. Maka beliau pun hijrah ke ke Al-Madinah An-Nabawiyah. Wa kana qad atahu qabla dhalika wafdun minal Madinati. Dan sebelum hijrah itu telah datang kepada Nabi wafdun minal Madinah Serombongan utusan dari kota Madinah. Wa daum indal akobati fi musimil haji. Dan Nabi membuat janji dengan utusan Madinah ini secara rahasia untuk ketemu di Aqabah di satu tempat namanya Al-Aqabah di musim haji. Wa 'allamahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam syara'i al-Islam. Dan Nabi mengajari mereka syariat Islam. Jadi Nabi menggunakan kesempatan setiap musim haji kesempatan untuk berkeliling menyampaikan dakwah kepada tauhid berkeliling mm, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah semata menegakkan sholat lima waktu nah ketika beliau berkeliling dari satu kemah ke kemah lain dari rombongan jamaah haji jamaah haji suku-suku Arab itu di sini ditolak, di situ ditolak, di sana ditolak, setelah sekian tahun setiap musim haji beliau dakwah dakwah dakwah ke rombongan jamaah haji dari kabilah-kabilah Arab di zaman itu Allah pertemukan beliau dengan rombongan jamaah haji dari Madinah mulailah di situ ada secerca harapan dakwah setelah ditampar sana sini, ditolak sana sini selama 10 tahun atau 13 tahun masa dakwah. Aduh kalau kita ngalami kayak gitu 13 tahun belenger tenang Nah, lari dari dakwah. Tapi karena memang yang mengemban misi dakwah itu adalah orang besar yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiwanya besar dan optimisme optimismenya demikian besar akhirnya beliau apa e, berhasil sabar menjalankan perjuangan itu Akhirnya diajarkan kepada rombongan Madinah ini syariah Islam. Wa amanu Mereka pun mau beriman kepada apa yang diajarkan oleh beliau. Wasaddaku dan membenarkan. Warajau ila ahliin. Akhirnya mereka kembali rombongan jamaah haji Madinah ini ke kampung mereka kepada keluarga-keluarga mereka di Madinah kepada Aus dan Khazraj kabilah-kabilah besar yang ada di Madinah yang syuruna dakwatan islami mereka yang telah beriman ini dan telah dapat pelajaran ilmu dari Nabi mulai berdakwah menebarkan Islam wa yantadiruna kuduman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun semuanya menanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqadima alaihim ba'da hadhil muddati maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam qadima alaihim datang ke kampung mereka ke Madinah setelah beberapa saat wa kanat hadhil hijratu min a'zami abwabil khairi allati futihat lil alami dan hijrah ini ternyata peristiwa hijrah ini yang dilakukan oleh Nabi bersama Abi Bakar Siddiq adalah termasuk kebaikan yang paling besar dari pintu-pintu kebaikan yang telah dibukakan oleh Allah bagi segenap alam. Lianna ashab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam katura adaduhum. Karena para sahabat Nabi, kader-kader beliau sudah banyak jumlahnya wantasyaru dan mereka para sahabat Nabi tersebar duatan sebagai dahi-dahi wanazalat ayatul jihad setelah itu setelah mereka menjadi besar jumlahnya sudah mencapai ratusan mulailah turun ayat perintah jihad. Dua tahun setelah hijrah. Jadi setelah hijrah ke Madinah, dua tahun setelah hijrah baru turun ayat jihad. Liman yaqifu biwajhid dahwati wa yasuddu anis sabili. Jihad itu diperintahkan, disyariatkan oleh Allah untuk memerangi mereka yang yakifu biwajid da'wati yang menghadang di hadapan dakwah. Jadi jihad itu adalah dalam rangka melindungi jalan dakwah agar jangan terhenti ya wa yasuddu sabil dan mendobrak mereka yang yasuddu anis sabil yang menghalangi jalan dakwah jadi jihad itu dilakukan dalam rangka dakwah dan melindungi perjuangan jalan dakwah ya kalau orang sudah menghalangi dakwah maka bila dibiarkan terus-menerus dakwah akan hancur dikhawatirkan dakwah akan berantakan maka harus dilawan dengan adanya perintah jihad padahal dakwah dihalangi dan di apa digembosi di difitnah selama 13 tahun di Mekah ya tapi tidak ada perintah jihad sampai hijrah ke Madinah barulah ada perintah jihad untuk memerangi orang-orang yang atau kaum yang menghalangi perjalanan dakwah وأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام dan Allah perintahkan nabinya alaihi salatu wassalam wa ma'ahu dan kaum mukminin yang beserta beliau bimujahadatihin untuk memerangi mereka yang menghalangi dakwah itu. Fa'aqadatil al-uluwiyatu warayatu maka mulailah bahuk tidak bukan akodat uk tidak mulailah dipancangkan al-uluwiyah yaitu al-uluwiyah jamak dari apa mufradnya liwa liwa itu bendera bendera-bendera jihad mulai dipancangkan. Ah, waraya dan bendera-bendera komando mulai diumumkan. Wajumihatis, wajumihatil juyus, tentara pun mulai dikumpulkan. Watamatil ghazawatu al mutatatiah dan terjadilah dengan lengkap berbagai peperangan-peperangan setelah itu. Al-Mutatabi'ah terus beruntun dari satu peperangan kepada peperangan berikutnya terus terus terus. Diceritakan selama hidup Nabi setelah datangnya perintah jihad itu ada 47 peperangan yang dikomandokan oleh Nabi. Dari 47 peperangan itu 21 peperangan diikuti oleh Nabi. Sisanya 26 peperangan itu Nabi tidak ikut, cuman memerintahkan aja pasukan berangkat, Nabi tetap di Madinah. Tetapi 21 peperangan Nabi ikut serta di situ dan Nabi terluka dan Nabi terjatuh dalam jebakan sebagaimana keadaan manusia. Ya. Terus menerus mutatabiat ber, beruntun peperangan demi peperangan. wakana nasru halifan lahum dan kemenangan selalu menyertai mereka. Wa in udila alaihim dan kalau seandainya udila alaihim suatu saat mereka dikalahkan oleh tentara musuh, tentara kufar, fa'innahum yasbirun wa yahtasibuna dalik. Mereka para mujahidin itu di kalangan sahabat Nabi itu yasbirun sabar. Menerima peristiwa kekalahan itu. Wa yahtasibuna Dan yahtasibun yaitu mengharapkan pahala dari kesabaran menerima kekalahan tersebut. Problem-problem jihad itu mereka alami kelaparan ya dan mengalami berbagai kesengsaraan siang malam terluka terbunuh teman-temannya saudara-saudaranya bapak dan apa eh, anaknya terbunuh dalam peperangan peperangan tersebut. Mereka sabar menerima itu semua dan mengharapkan pahala dari Allah dengan berbagai penderitaan-penderitaan itu. Mereka tidak surut dari jihad sejak diperintahkan jihad itu pada tahun 2 Hijriah dan Allah melindungi umat yang kecil ini dan Allah jadikan barokah pada kekuatan mereka meskipun kekuatan mereka dari sisi kuantitas jumlah itu sangat sedikit Anda tahu dalam peristiwa perang Yarmuk itu tentara Islam ya dalam peristiwa perang Tabuk tentara Islam yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya hanya 10 ribu orang kurang lebih tetapi tentara Romawi yang dihadapi oleh eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serat seratus ribu lebih. Mereka tidak surut. Dan pertempuran terjadi dan dengan pertolongan Allah seratus ribu orang tentara kufar itu kocar kacir berantakan lari tunggang langgang dan Allah menangkan yang dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berarti kelompok kecil yang tinggal di Madinah, kelompok manusia yang kecil jumlahnya tinggal di Madinah, kaum mukminin ini itu dikepung oleh berbagai kekuatan dunia. Kekuatan musyrikin, Quraisy, Kemudian ditambah lagi Bani Bakr. Dua kekuatan besar dari kalangan Arab. Waktu itu Abu Sufyan mampu memobilisasi tentara sebanyak 15.000 tentara lengkap dengan persenjataan dan logistik yang sempurna. Sementara di Madinah Waktu itu Nabi bertahan di dalam kota Madinah hanya dengan kurang lebih uh, seribu orang uh, pria. Selebihnya wanita dan anak-anak. Hmm. Kaum muslimin bertahan di balik parit dalam perang Khandaq dikepung oleh semua suku-suku besar Arab. Dan kalau Allah tidak melindungi mereka, hari itu betul-betul habis dan binasalah kota Madinah. Dari dalam kota terdapat gerakan makar, yaitu orang-orang munafik dari kalangan pengikutnya Abdullah bin Ubay kalangan orang Arab menikam dari belakang bersama dengan orang-orang Yahudi Bani Khainuqa ya, jadi betul-betul kalau menurut perhitungan strategi perang dan perhitungan eh, kekuatan militer habis itu pasukan yang cuman kecil ini dalam keadaan lapar yang dahsyat kelaparan yang dahsyat waduh kalau menurut kebiasaan pasukan kalau pasukan itu sudah logistiknya menipis lapar mental pasukan ikut turun ikut menipis itu menurut kebiasaan jadi kondisinya sudah kelaparan, kemudian mereka sedikit jumlahnya dari depan mereka menghadapi berbagai kekuatan besar yang logistiknya penuh didukung dengan logistik yang penuh dari belakang mereka mendengar suara tangis anak-anak mereka dan perempuan karena lapar. Dari belakang perempuan dan anak-anak anak-anak kecil itu Yahudi dan munafikin melakukan manuver berusaha menikam dari belakang. Kalau menurut logika militer habis pasukan. Tapi Allah menurunkan pasukan dan tentara-tentaranya yang di luar perhitungan logika militer yaitu tentara angin berhembus junudullah dalam bentuk angin berhembus dengan kencang menerbangkan kemah-kemah dan perlengkapan logistik pasukan musuh berantakan logistik mereka. Allah menurunkan rasa ro'ub takut pada mereka dan orang-orang Yahudi dan munafikin. Dan akhirnya mereka kocak kacir berantakan pulang dengan tidak mendapatkan apa-apa. Allah selamatkan pasukan yang dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu adalah bentuk se apa e, perjuangan yang telah telah terjadi bukan khayal betul-betul terjadi di alam nyata jihad fisabilillah menjadi wajib sampai hari kiamat setelah diturunkannya ayat-ayat jihad tersebut. Ayat-ayat vital. Ketika turun ayat vital di surat Al-Baqarah Allah menyatakan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian perang. Nggak bisa diartikan apa-apa lagi. Ya perang. Hah? mau diartikan apa lagi? Ya. Nah, Wa lakum dan perang itu kata Allah memang adalah sesuatu yang dibenci oleh kalian. Allah tahu hati manusia secara manusiawi memang tidak suka untuk perang. Ya. Maunya ingin hidup tenang, tentram, ya makan kenyang, mangan warak, ya. Dan kemudian beranak pinak dengan tenang, maunya itu. Lah kok diwajibkan perang? Aduh, berat sekali. Wa huwa kurhul kata Allah. Allah memberitahukan isi hati kaum mukminin waktu itu. Dan memang perang itu tidak disukai oleh kalian. Kemudian Allah menasihati kaum mukminin supaya selamat. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak suka kepada sesuatu padahal yang tidak kau sukai itu adalah menjadi kebaikan bagimu. Perang tidak kau sukai tapi bisa menjadi kebaikan bagimu. Wasan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum dan bisa jadi kalian itu mencintai sesuatu padahal itu menjadi kejelekan bagi kalian. Damai, toto tentrem, kertora harjo, kemahri ripah jinawi, itu adalah sesuatu yang kalian senangi. Tapi bisa jadi kalian menyenangi yang demikian justru menjadi kejelekan bagi kalian. Kegoliman tambah jadi-jadi, kejahatan, kemusyrikan, kekufuran, kemaksiatan, kebidahan, berbagai kejahatan semakin menjadi-jadi akibat kalian inginnya itu ialah uh, apa ingin hanya hmm, hidup dengan tenang dan tidak ingin perang. Maka Allah nasihati, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu tentang kemaslahatan kalian dan kalian tidak tahu. Karena itu kembalikanlah kepada Allah harapan kemaslahatan itu. Jangan kamu sok tahu Jangan kamu memaksa diri atau memaksa keadaan supaya tunduk kepada kemauan kamu. Ya. Nah, ini juga diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa madorotnya diterangkan oleh Nabi? Apa sesuatu yang menjadi madorot, menjadi syarat menjadi kejelekan bagi kalian ketika kalian meninggalkan apa yang kalian tidak suka yaitu meninggalkan jihad nah, ketika Allah mengatakan bisa jadi kalian membenci sesuatu yaitu jihad padahal itu menjadi kebaikan dan bisa jadi kalian menyenangi sesuatu yaitu hidup dengan santai kemudian kaya, kemudian masuk surga. Kalau mati, bayangan-bayangan itu bisa menjadi kejelekan bagi kalian. Bagaimana kejelekannya? Diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida tabayatum bil aina apabila kalian melakukan sudah sibuk dengan jual beli dengan cara al aina, cara riba. Wa Adna bal bakor dan kalian sudah memegangi buntutnya, ekornya sapi. Sudah sibuk dengan peternakan. Warobitum Bizarki dan kalian sudah senang dengan pertanian, bercocok tanam. Nah, kemudian panen, kemudian dapat duit, enak, Wataraktumul jihad dan kalian akhirnya meninggalkan jihad. Ya. Sallallahu alaikum dhulla. Allah menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'u anha dan tidak akan ada yang bisa mencabut diri dari keinginan itu hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian mau kembali kepada agama kalian jadi intinya ketika orang sibuk dengan kesenangan-kesenangan duniawi kemudian jihad pun dicari-cari alasan untuk ditinggalkan ya maka Allah timpakan kehinaan kewibawaan jadi nggak ada hancur ya dan penuh dengan terjatuh dengan fitnah orang-orang munafik ini mengemukakan alasan kepada Nabi Nah, kenapa mereka meninggalkan jihad? Mereka mengemukakan naksa an uh, eh, apa ayat itu kami takut untuk terjatuh pada fitnah katanya mereka ala fil fitnati waqa'u maka Allah bantah omongan munafik ini. Orang munafik menyatakan kami takut untuk terjatuh pada fitnah ketika disuruh berangkat jihad. Maksudnya terjatuh pada fitnah apa? Maksudnya itu ketika disuruh berangkat perang tabuk, perang tabuk itu menghadapi pasukan Romawi. Lah orang-orang wanita-wanita Romawi itu suka membuka auratnya dan mereka itu cantik-cantik luar biasa. Bertanya orang munafik, lu kami takut fitnah. Jadi kami menghindari jihad. Nggak usah berangkat saja, kami takut fitnah. Jadi nah, ini cari alasan pembenar terhadap tujuan mereka memang menghindar dari jihad. Nanti kami terjatuh pada zina, nanti kami oh, ini dan itu. Maka Allah jawab apa? Ala fil fitnati waqahu. Bukankah mereka dengan meninggalkan jihad itu sungguh telah terjatuh pada fitnah? Akibat meninggalkan jihad, cari alasan untuk meninggalkan jihad itu, kemudian mereka dengan alasan takut fitnah justru kata Allah mereka terjatuh dalam fitnah itu ketika meninggalkan jihad. Oh, subhanallah. Betul-betul mereka terjatuh pada fitnah. Nah, nah yaitu zullah, kehinaan. Ketika mereka berjihad, wibawa mereka demikian terangkat. Ya, tidak berani orang untuk uh, petentang-petenteng di hadapan mereka. Tapi ketika mereka meninggalkan jihad, dijadikan hina oleh Allah. Diusir sana, diusir sini, dihina sana, dihina sini. Dan tidak akan ada yang bisa melepaskan mereka dari berbagai fitnah itu dan berbagai kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Ya. Hukum yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya ini berlaku sampai hari kiamat. Maka Allah dan Rasulnya telah menetapkan hukum dan hukum itu bila dijalani oleh orang-orang yang beruntung maka dia akan mendapatkan keuntungannya. Dan kalau dijalani hukum itu oleh orang-orang yang selaka, yaitu hukum meninggalkan jihad, meninggalkan perintah jihad, maka dia pun akan mengalami malapetaka seperti yang telah Allah timbakan pada umat-umat sebelumnya. Nah, begitu apa sunnatullah ketentuan Allah dalam kehidupan dunia ini Fattakullah ya kawan maka takutlah kita kepada Allah dalam perkara-perkara ketentuan-ketentuan syariah ini baik ilahuna ada pertanyaan sebelum ditutup silakan baik uh, kata penanya sebutkan tanda-tanda masuknya waktu sholat untuk sholat lima waktu ya kalau sholat subuh tanda tandanya yaitu terbit fajar. Fajar itu garis merah yang membentang secara horizontal di sebelah di ufuk timur bukan dengan vertikal kalau vertikal itu namanya fajar kadib itu oh ya Biasanya fajar kadib itu sebelum terbitnya fajar sodik. Nah kalau fajar sodik itu secara horizontal, membentang di ufuk timur. Apa garis merah? Nanti garis merah itu tambah waktu tambah melebar, melebar, melebar, melebar sampai kemudian terbitnya matahari. Jadi waktu fajar itu mulai munculnya garis merah itu ya, yang semula tipis kemudian melebar dan selanjutnya di apa ufuk timur sampai terbitnya matahari itu batasnya. Kemudian waktu sholat duhur yaitu mulai dari adanya bayang-bayang di sebelah timur pada benda itu. Jadi mataharinya sudah tergelincir ke arah barat. Sehingga bayang-bayangnya kelihatan di sebelah timur. Ya. Karena mataharinya sudah menuju ke arah, sudah mulai uh, bergeser dari posisi tengah itu bergeser ke arah ke arah barat sedikit bergeser ke arah barat nah itu sudah namanya zawal sudah tergelincir sehingga bayang-bayangnya di arah timur nah makanya kalau di masjid-masjid dulu itu itu di depan masjid itu ada untuk semacam besi begini kemudian dikasih uh, garis gitu garis tengah besinya diletakkan di tengah nah kalau bayang-bayang besi itu sudah mulai muncul sedikit saja di arah timur berarti mataharinya sudah tergelincir ke barat ini namanya waktu zawal Ya. Mulai waktu zuhur sampai ma apa bayang-bayang itu sepanjang benda itu. Jadi tergelincir ke arah barat, eh ke arah timur, eh, mataharinya tergelincir ke arah barat, bayang-bayangnya di arah timur, terus memanjang bayang-bayang itu. Terus artinya berarti semakin ke barat matahari sampai bayang-bayang itu sebesar benda itu. Tapi bayang-bayangnya di arah timur ya. Nah, kalau per, kalau masih di mataharinya di posisi timur belum ke arah tengah itu bayang-bayangnya di sebelah barat. Nah, jadi kalau sudah bayang-bayangnya itu di sebelah timur sepanjang benda itu ini batas akhir sholat duhur ketika bayang-bayangnya itu lebih besar sedikit saja dari benda itu nah itu namanya sudah masuk waktu asar ya nah sampai tenggelam matahari tenggelam matahari bukan saja tenggelam kalau tenggelam pas itu bukan waktu maghrib tapi tenggelam sudah agak masuk ke dalam. Sebab kalau tenggelam pas itu nggak boleh sholat padanya haram sholat apapun padanya. Demikian pula kalau matahari pas di tengah yaitu ketika tidak ada bayangan sama sekali, tidak di sebelah timur, tidak di sebelah barat. Nah, itu namanya matahari pas di tengah. Haram untuk sholat padanya sholat apapun. Demikian pula ketika tenggelam pas itu matahari, ha, itu haram sholat padanya. Tunggu sampai adanya waktu apa adanya tanda merah di sebelah di ufuk sebelah apa barat. Kalau tadi fajar di ufuk sebelah timur. Kalau ini waktu maghrib ketika sudah menebar eh, tanda merah syafaq al-ahmar di ufuk sebelah barat. Tanda merah itu berarti sudah masuk waktu maghrib. Jadi coba perhatikan. Waktu buka beda dengan waktu maghrib. Kalau waktu buka pas matahari tenggelam, bleng langsung buka. Jadi nggak nunggu waktu maghrib. Tapi waktu pas masuknya itu, walaupun belum ada tanda-tanda merah, itu sudah masuk buka, waktu berbuka, puasa. Nah, kapan waktu maghribnya? Tunggu sampai keluar tanda-tanda merah. Kalau keadaannya tidak mendung, kalau keadaannya cerah, bangitnya. Nah itu akan keluar tanda merah. Nah, itulah waktu maghrib. Makanya waktu buka itu lebih dulu daripada waktu maghrib. Ya, jadi yang salah kaprah sekarang ini waktu buka nunggu kalau ada maghrib. Enggak, waktu buka itu sebelum ada yaitu ketika awal masuknya matahari ya, di ufuk sebelah barat. Waktu azan maghrib itu mulainya ialah ketika syafaqul ahmar terjadi tanda merah di sebelah ufuk sebelah barat. Sampai ini sudah mulai masuk waktu maghrib dengan tanda merah itu, itu terus berlangsung waktu maghrib ini sampai hilangnya tanda-tanda merah itu yaitu sudah mulai gelap nah itulah ketika hilangnya tanda merah itu adalah mulai masuk waktu isya begitu ketentuan waktu sholat ya jadi kalau di dalam Islam ketentuan ibadah itu waktu ibadah itu dengan rukyah dengan melihat mata telanjang bukan dengan hisap dengan hitung-hitung nah, sampai karena hasil hisap ada apa jadwal abadi Allah musta'an fahada seringnya jadwal abadi itu mencocoki waktu-waktu pergerakan ini tadi dan seringnya pula menyelisihinya. Kenapa? Hah? Apa? Mohon kami dikasih tahu juga dalilnya waktu berbuka lebih duluan daripada waktu maghrib. Iya, saya tidak hafal hadisnya itu bahwa waktu berbuka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka ketika langit masih terang ada zaman Ahmad. Nabi menoleh ke arah barat, tidak melihat matahari. Kata Nabi, siapkan, ayo kita mau buka. Ya Rasulullah, masih terang ya Rasulullah. Siapkan buka, ayo makan. Dan kata sahabat Nabi, seandainya kami naik di punggung onta, kami masih bisa melihat matahari itu. Nah, Rasulullah sudah memerintahkan untuk berbuka. Nah, itu menunjukkan berbuka itu waktunya ialah pas ketika tenggelam matahari sudah tidak terlihat lagi matahari ya dan pun waktu maghrib ialah ditegaskan oleh Nabi ialah dalam bentuk asyafakul ahmar. Kalau waktu masih terang, itu artinya belum ada syafakul ahmar, belum ada tanda-tanda merah. Ya. Nah, jadi begitu tuntunan sunnah dalam kaitannya dengan waktu-waktu sholat lima waktu. Kata penanya bagaimana hukumnya mengucapkan melafatkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW <clears throat> Kalau mengucapkan salawat dan salam ketika mendengar nama beliau disebut itu wajib hukumnya. Ya, Adapun mengucapkan sholawat dan salam pada waktu-waktu tertentu, umpamanya menjelang doa, kita mengucapkan memulai dengan sholawat dan salam, eh, itu adalah sunnah. Atau malam Jumat sampai hari eh, sampai eh, khotib naik mimbar, itu adalah waktu disunnahkannya mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kata penanya, Ustadz, Ana pernah melihat salah satu Ustadz menegur orang yang masih dalam keadaan sholat untuk mengangkat celananya yang melebihi mata kaki. Bagaimana hukum tersebut? Ya, kalau tidak sampai membatalkan sholatnya ya nggak apa-apa. Memang cara Nabi menegur orang sholat eh, yang salah sholatnya itu kadang dalam keadaan ditunggu oleh Nabi sampai dia selesai sholat baru ditegur, baru diberitahu. Nah, kadang ketika dia sedang sholat Nabi tindak. Contohnya ketika sedang sholat yaitu Ibn Abbas radhiyallahu anhu eh, bukan Ibn Abbas Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu ketika nginep di rumahnya kakaknya kakak beliau yaitu Hafsah bintu Umar Ummul Mukminin pas ketika nginep situ Nabi sedang giliran nginep di istri istri beliau yaitu Hafsah ini tadi. Nah kesempatan Abdullah bin Omar ingin melihat bagaimana kegiatan Nabi di malam hari kegiatan ibadah beliau di malam hari Ibn Omar menunggu Nabi di tempat tidurnya dan didapati Nabi bangun sepertiga terakhir malam. Ibnu Umar bangun. kemudian Nabi sholat, sholat Qiyamul mulai, hajud, Ibnu Umar ikut menjadi makmum di sebelah kiri beliau. Oleh Nabi, kepalanya Ibnu Umar dipegang, terus ditarik dalam keadaan Ibnu Umar sedang sholat ditarik ke sebelah kanan kanan beliau kemudian terus mengikuti sholat berjamaah qiyamul mulai tahajud sama Nabi sampai selesai nah Nabi menegur Ibnu Umar dalam keadaan sedang sholat begini ialah dalam keadaan Ibnu Umar tidak sampai membatalkan sholatnya Ya. Juga Rasulullah menegur orang yang musi usolah, yang keliru sholatnya. Ditunggu oleh Nabi. Sampai selesai orang itu sholat. Terus orang itu datang, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Rasulullah waalaikumsalam, Innaka lam tusalli. Engkau belum sholat. Salli. Ulangi sholatmu. Ulangi lagi. Setelah selesai datang lagi kepada Nabi. Ya Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Engkau belum sholat. Ulangi. Sampai tiga kali. Sampai tiga kali. Orang ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Saya nggak mampu sholat lebih dari apa yang aku kerjakan. Terus bagaimana caranya? Ah, Rasulullah baru ajarkan cara-caranya yang benar. Kemudian orang ini pun mengerjakan. Nah, ini Rasulullah menegur ketika orang itu dalam keadaan sudah selesai sholat, ditunggu sampai selesai sholat. Ya. Jadi kalau kemudian seorang ustadz melihat ada orang yang sholat musbil, pakaiannya menutup mata kaki, terus dibetulkan apa eh, digulung itu celananya sampai di atas mata kaki uh, kemudian dibiarkan sampai selesai sholat. Ada yang jelas tidak mengganggu sholat orang itu, tidak merusakkan sholat orang itu. Kalau kemudian dikurung uh, eh, mat, eh, ke celananya di atas mata kaki, kemudian ngamuk malah nendang dan sebagainya, uh, berantakan sholatnya karena jahil maka yang demikian dihindari jangan dulu nanti diajak bicara setelah selesai sholat nih uh, so uh, ka, kamu mm, keadaan demikian ini hadisnya diajak dialog nih, jelaskan kedudukannya begini nanti setelah selesai sholat begitu ah anam wallahu alam kata penanya dakwah yang bagaimanakah yang dimaksud di sana ada perintah jihad ketika ada yang menghalangi kenyataan sekarang ini banyak bendera-bendera eh, apa ya yang diklaim dakwah seperti dakwah tablighi ikhwaniin HTI dan yang terakhir-terakhir ini di Malang muncul bendera dakwah dengan metode sholat dua bahasa uh, yakni wirid-wirid sholat dan terjemahannya diindonesiakan yang masing-masing ini diklaim dakwah ilallah dakwah yang dimaksud ialah dakwah seperti yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk diketahui dakwah itu uh, sesuai dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya diteliti apakah yang dijalankan dalam dakwah itu betul-betul sesuai dengan dalil-dalil yang ada di dalam Alkitab was sunnah dengan pemahaman para salaful ummah ya Nah, kalau memang betul-betul mencocoki itu, maka itulah dakwah. Bendera dakwah yang dituntunkan nah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di saat kaum muslimin menjalankan dakwah itu kemudian adanya penghalangan-penghalangan maka kaum muslimin dituntunkan untuk sabar dengan penghalangan-penghalangan itu ya ketika penghalangan itu dari penguasa-penguasa zalim yang di sana bila melawan eh, penghalangan-penghalangan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa itu di sana akan berhadapan dengan mafsadah azimah dengan kerusakan yang besar, pertumpahan darah dan sebagainya, fitnah ya antara uh, rakyat dengan penguasanya. Nah, kalau sudah sampai pada tingkat ini, tentu dikatakan oleh para uh, ulama, maka darul matasid muqaddamun ala jalbil masalih menghindarkan diri dari mafasid dari kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan ya maka mafasid kerusakan akibat tidak sabar menghadapi penghalangan-penghalangan dakwah dari penguasa yang dolim itu uh, tentu lebih besar daripada seandainya bersabar dalam menghadapi eh, penghalangan-penghalangan uh, itu ya sampai pada tingkat di mana memang harus kaum muslimin untuk membela diri ketika dalam kondisi mereka sudah ditumpahkan darahnya oleh kufar ha? hanya semata-mata karena dia muslim dan penguasa tidak mau membela mereka membiarkan mereka dalam pertumbahan itu ditumbahkan oleh kufar maka di saat itu Rasulullah SAW menyatakan man duna irdihi fahuwa syahid wa man duna malihi fahuwa syahid Barang siapa yang terbunuh dalam membela kehormatannya maka dia itu syahid Barang siapa yang terbunuh dalam membela hartanya maka dia itu syahid Ya, maka di situ adanya kewajiban kaum muslimin untuk menolong saudaranya yang ditumpahkan darahnya oleh kufar tersebut. Ya. Nah, di antara pertolongan kaum muslimin ialah membela mereka dari bahaya pertumpahan darah tersebut dan membekali kaum muslimin dengan ilmu untuk mereka terangkat derajatnya di dunia Wah hmm. Kata penanya, bolehkah membaca, mempelajari buku-buku selain sunnah selain madhab sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti buku tasawuf eh, dan PT dan uh, ya perlu saudara penanya tahu tasawuf Bedanya tasawuf dengan fikih. Kalau fikih itu adalah buku yang ditulis oleh para ulama ya dalam memahami Al-Quran wa Sunnah untuk membantu kita memahami Al-Quran wa Sunnah. Maka yang demikian ini adalah sunnah untuk mempelajari kitab-kitab fikih para ulama ahli sunnah wal jamaah. Loh sunnahnya dalilnya apa? Dalilnya ialah Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'damun. Allah merintahkan supaya kita tanya para ahla dzikri, orang-orang yang berilmu bila kalian tidak tahu. Maka para ulama mewariskan kepada kita fikih, kitab-kitab fikih baik dari um, مذهب شافعي حنبلي maliki, سفيان الثوري داود Daud al dan sebagainya. Semuanya mereka mewariskan kitab-kitab fiqh. Ya, dalam membantu memahami Al-Quran was sunnah. Adapun buku-buku tasawuf haram untuk kita baca buku-buku itu karena terdapat padanya berbagai hurufat, berbagai cerita-cerita uh, khayal, cerita-cerita bohong, dan berbagai uh, apa takwilan penafsiran-penafsiran Al-Quran dan Sunnah dengan dengan zandaka dengan berbagai penyimpangan-penyimpangan dan bid'ah-bid'ah dan syirik-syirik kufur-kufur bahkan maasi semuanya itu terdapat dalam kitab-kitab tasawuf maka fattakullah fiha takutlah kepada Allah dalam mempelajari buku-buku itu karena tidak lain buku itu adalah racun terhadap pikiran-pikiran kita ya cukupkan dengan mempelajari Alkitab wa Sunnah dalam bentuk apakah dalam bentuk fikih ataupun dalam bentuk kitab-kitab yang lainnya dalam bidang-bidang lainnya yang ditulis oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah kata penanya apa hukumnya sholat sunnah setelah subuh dan asar selain sholat sunnah rawatib seperti sholat gaib sholat gaib enggak enggak enggak tahu ini sholat gaib bagaimana tahiyatul masjid dan lain-lain dan lain sebagainya iya di dalam hal ini permasalahannya terdapat berbagai riwayat riwayat yang pertama menyatakan larangan Nabi sholat setelah sholat subuh dan setelah sholat asar la sholata ba'dal fajri hatta tatlu asyamsu wala sholata ba'dal asri hatta tafi basyamsu. tidak boleh sholat setelah sholat subuh sehingga terbitnya matahari tidak boleh sholat setelah sholat asar sehingga ter, uh, tenggelamnya matahari dari perbuatan Nabi ditunjukkan Rasulullah sholat sesudah sholat subuh. Ya, kadang-kadang beliau sholat sesudah sholat subuh. Sebelum terbit matahari. Dan juga beliau sholat sesudah sholat asar. Sebelum tenggelam matahari. Maka dipahami oleh para ulama antara lain Al-Imam Al-Bukhari dan sebagainya di dalam sahihnya bahwa larangan Nabi dilarang sholat sesudah sholat subuh dilarang sholat sesudah sholat asar itu ialah artinya penafian beliau menafikan meniadakan adanya sholat rawatib sesudah sholat subuh dan tidak adanya sholat rawatib sesudah sholat asar. Ya. Adapun kemudian orang masuk masjid sesudah sholat subuh, masuk masjid sesudah sholat asar, uh, itu dituntunkan untuk melakukan apa? Sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Iya. Kata kedudukan sholat gaib jika jenazah sudah disolatkan sholat, uh, eh, dengan sholat jenazah. Kalau sholat gaib yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya itu beliau mengerjakan sholat gaib sekali dengan para sahabatnya yaitu ketika mendapat berita dari Jibril alaihissalam bahwa Najasyi raja eh, Ethiopia raja Habasyah meninggal dunia di atas Islam yang memberitahukan Jibril maka Rasulullah mengumumkan bahwa Raja Najasyi telah meninggal dunia di atas Islam mari kita sholat gaib untuknya. Terus uh, para sahabat bersop-sop di lapangan, kemudian sholat gaib untuk Raja Najasyi. Dan tidak ada riwayat sholat gaib selain untuk Raja Najasyi. Tidak dilakukan sholat gaib ini oleh Rasulullah SAW tentang adanya orang yang meninggal dunia di tempat lain selain Najasyi. Juga setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ridwanullah alaihi majmain, para khulafa rasyidin tidak juga melakukan sholat gaib untuk apa e, kaum muslimin yang meninggal dunia di tempat lain. Jadi dari sebab ini dipahami oleh para ulama bahwa sholat gaib itu dilakukan hanya ketika kasusnya seperti Raja Najasyi di mana Raja Najasyi setelah masuk Islam tapi tidak diketahui kalau beliau masuk Islam oleh kaumnya sehingga ketika beliau wafat di atas Islam itu dirawat jenazahnya secara Kristen karena nggak tahu kalau dia masuk Islam. Kenapa dia menyembunyikan Islamnya? Karena takut kalau dia menyatakan keislamannya dia di di kudeta dari kedudukan dia sebagai raja Najasyi. Yang memberitahu Jibril alaihissalam kepada Nabi bahwa Raja Najasyi itu telah wafat di atas Islam. Nah, maka kalau ada kasus semacam itu bahwa orang meninggal dunia di atas Islam tetapi tidak dirawat secara uh, secara Islam umpamanya orang meninggal dunia karena tenggelam di lautan tidak ada yang menyolatinya tentunya maka ketika mendapatkan berita itu kita melakukan sholat eh, gaib atas dia nah, atau seperti kemarin musibah tsunami di Aceh. Naudzubillah saking banyaknya yang meninggal dunia dan hilang, hilang mati tapi asangka hilang sehingga belum ditunaikan haknya disolati ya. sebagaimana semestinya maka di situ ada sholat gaib nah adapun kalau orang itu sudah disolatkan jenazahnya dan dirawat secara Islam di tempat dia meninggal dunia maka yang demikian itu tidak ada tuntunannya untuk melakukan sholat gaib baginya ya. kata penanya bagaimana Ustaz pendapat anda mengenai sholat dengan menggunakan dua bahasa yang beritanya baru-baru ini terjadi di Malang sholat itu dikatakan oleh Nabi Inna salatun la tasluhu fiha syai'un min kalamin nas <coughs> Nabi bersabda demikian bahwa ini adalah sholat tidak boleh padanya ada sedikit pun dari omongan manusia kejadiannya apa waktu sholat berjamaah orang-orang Badui di sop belakang itu mereka bergabung sholat terus saling tanya gimana kabarnya kambingnya hari ini oh kambingnya beranak oh ini ya ngobrol sesama mereka dalam keadaan sedang sholat Rasulullah mendengar mereka ngobrol ketika sholat kemudian setelah salam Rasulullah membimbing mereka dengan menyatakan inna salatun ini adalah salat yang tidak boleh padanya sedikit pun dari omongan manusia. Loh padahal mereka ngobrol bahasa Arab lu, Tapi Rasulullah menganggap tidak sah itu. Nah, jadi kalau ada kalaminas omongan manusia walaupun bahasa Arab tetap kalau dimasukkan di dalam sholat itu tidak sah sholatnya. Ya, jadi yang boleh di dalam sholat itu hanya wirid-wirid dan tuntunan doa-doa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selain apa yang dituntunkan oleh beliau diucapkan di dalam sholat itu maka sholat itu batal walaupun ucapannya bahasa Arab ya karena itu termasuk kategori kalamin nas omongan manusia wirid-wiridnya kenapa kok harus seperti yang dituntunkan oleh Nabi karena Rasulullah memerintahkan demikian yaitu sallu kama raaitumuni usalli salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat nah maka wirid-wiridnya bacaannya harus sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kalau sudah uh, wiridnya itu pakai perkataan uh, segala puji bagi Allah uh, Tuhan sekalian alam ini tidak tidak diajarkan oleh Nabi Nabi nggak pernah mengajarkan bahasa Indonesia huh? Nabi juga tidak pernah mengajarkan lapat-lapat huh? yang demikian maka itu berarti termasuk kategori kalamin nas omongan manusia tidak boleh masuk di dalam apa di dalam sholat Loh, ini pertanyaan kok ya apa ini? Apakah dalam setiap peperangan Nabi ikut berlaga atau hanya memerintah? Ya, sudah diterangkan tadi. Dari 47 peperangan Nabi mengikuti peperangan 21 kali. Selebihnya Nabi memerintahkan saja berangkat pasukan. Nabi tetap di Madinah. Kemudian dari akhwat ada pertanyaan apakah orang yang bercadar itu boleh atau tidak menikah dengan orang awam dalam hal agama? Ya boleh asal orang awam itu adalah orang yang taat sholat lima waktu dan taat kepada syariah dan kau terangkan tentang cadar itu adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah sehingga calon suamimu itu siap untuk mentaati syariah dalam perkara cadar dan perkara-perkara lainnya maka engkau tentu boleh uh, menikah dengannya ya jadi kalau akhlaknya memang sudah benar, agamanya sudah benar, ya walaupun dia masih awam, ya kau mau menikah dengannya setelah kau berdoa dan beristikharah kepada Allah, mantap, Bismillah, tawakal Allah. Tapi kalau kau dalam keadaan melihat dia akhlaknya nggak benar, ibadahnya juga belepotan, nah, walaupun kau tertarik takutlah kepada Allah. Sungguh nasibmu di akhirat lebih mahal daripada seorang pria. Apalagi seorang pria. Dunia dan seisinya itu terlalu murah untuk menggantikan nasibmu di akhirat nanti. Ya? Kata penanya, Ustaz mau tanya, sah atau tidak seorang akhwat sholat pakai ruko dengan rangkapan pakaian yang tanpa lengan? Ya, kalau kalaupun eh, rangkapan pakaian tanpa lengan, rukunya itu diyakinkan ketika engkau bergerak bertakbir ya itu tidak tersibak membuka uh, eh, bagian lenganmu atau aurat yang lainnya maka tetap itu sah. Tapi kalau uh, tanpa lengan terus rukunya itu engkau uh, pakai ketika takbir bergerak tanganmu uh, maka kemudian tersibak auratmu maka yang demikian ya tidak sah lihat model rukunya wallahu a'lamu bissawab ila huna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh